Senantiasa dia memudahkan kita untuk tetap di atas iman dan di atas semangat menempuh jalan kebenaran yang bersumber dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada sore hari ini kita akan mulai rangkaian dari kegiatan pengajian atau daurah tiga hari setiap habis asar ya, yang berhubungan dengan persiapan atau bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan sebagaimana kita ketahui bersama. Maka karena agung dan mulianya bulan ini, maka tentu kedudukannya atau keadaannya adalah seperti tamu agung yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri dan meraih keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka wajar kalau kita merindukannya, maka wajar kalau kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya, dan sangat wajar kalau kita berusaha untuk menyebut-nyebutnya sebelum kedatangan hari yang sangat agung tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, menciptakan alam semesta, menjadikan waktu, menjadikan tempat, dan menjadikan semua manusia serta dia memilih di antara waktu, tempat, ya, waktu atau zaman, tempat dan orang-orang tertentu yang dimuliakannya atau diutamakannya satu di atas yang lainnya. <coughs> Dialah yang memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan yang dilebihkan di atas bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an وربك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخيرة dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan memilih mengutamakan satu di atas yang lain maka nalahumul khiyarah dan tidak ada sama sekali hak bagi makhluk untuk menentukan pilihan artinya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya, maka dialah pula yang memiliki kekuasaan untuk mengutamakan makhluknya satu di atas yang lainnya termasuk waktu atau zaman. Maka di antaranya adalah bulan Ramadan yang Allah jadikan padanya berbagai macam keutamaan. Disyariatkan padanya salah satu rukun Islam yang agung yaitu berpuasa. Yang juga dilaksanakan padanya sekian banyak kewajiban-kewajiban besar dalam Islam, bahkan rukun-rukun Islam, yaitu puasa tadi, juga ada sholat padanya, ada juga kewajiban membayar zakat di akhirnya, dan ibadah-ibadah agung yang lainnya. Sebagaimana sudah kita ketahui pada bulan ini nanti disyariatkan uh, malam Lailatul Qadar, ya, yang malam penuh kemuliaan yang lebih baik dari seribu bulan. Juga bulan Ramadan adalah waktu diturunkan Al-Quran dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, maka kita orang-orang yang lemah iman ya berusaha untuk melatih diri agar bisa mengambil kesempatan dari musim-musim kebaikan yang Allah jadikan bagi manusia. Musim-musim kebaikan yang sebenarnya ada dalam sepanjang sepanjang hidup kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali membuat kitabnya Lataiful Ma'arif Lataiful Lataiful Ma'arif khusus membahas tentang musim-musim kebaikan yang dilalui oleh semua manusia dalam hidupnya. Setiap berakhir satu musim kebaikan, maka ada musim yang lainnya. Nanti akan setelah selesai Ramadan ada lagi musim bulan Syawal yang di situ Allah mensyariatkan banyak macam ibadah. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada dalam umur manusia. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk meningkatkan diri, untuk memperbaiki diri dalam kehidupan manusia meskipun jelas Allah menjadikan sebagian musim tertentu lebih utama di atas dibanding musim yang lainnya sebagaimana Allah menjadikan tempat-tempat tertentu lebih utama dibanding tempat-tempat yang lainnya. Maka inilah bulan Ramadan. Tamu yang sangat agung yang ditunggu-tunggu setiap oleh, oleh, oleh setiap orang yang beriman para ulama salaf dulunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka mempertemukan mereka dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertemu dengan bulan Ramadan apalagi di atas iman, di atas pengetahuan atau persiapan yang sempurna terhadap amal-amal ibadah yang disyariatkan pada bulan tersebut ini merupakan taufik. Ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada banyak hamba-hambanya. Salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, Ibnu Rajab menukil ucapan salah seorang ulama ahlu sunnah yang bernama Al-Mu'alla Ibnu Al-Fadl. Al-Mu'alla Ibnu Al-Fadl mengatakan, Kanu yad'una Allah Azza wa Jalla Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighuhum ayyuballighuhum Ramadhana thumma yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dulunya para ulama salaf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama enam bulan setengah tahun. Berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Ini satu kemuliaan, tidak mudah. Kalau bukan karena agungnya bulan ini, maka tidak mungkin mereka memberikan perhatian besar sampai berdoa selama enam bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan bulan tersebut. Summa yad'unahu minhum. Kemudian enam bulan berikutnya setelah Ramadan, mulai dari Ramadan setelah Ramadan sampai enam bulan berikutnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Makanya antum sering dengar doanya para imam di Masjidil Haram Masjid Nabawi kalau bulan Ramadan selalu mereka mengatakan Allahumma a'id ilaina Ramadan a'wanan adidah a'waman adidah wa azminatan madida. Ya Allah kembalikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam tahun-tahun berikutnya dan waktu-waktu yang akan datang. Ini menunjukkan keagungan bulan ini maka wajar sekali lagi orang-orang yang beriman dan kita berharap termasuk ke dalam golongan mereka. Kita orang-orang yang lemah tapi berharap dengan kelemahan kita bisa mencapai keutamaan dari yang mereka miliki. Oleh karena itu minimal kita mengikuti semangat mereka untuk bisa menggapai kemuliaan tersebut. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai kemuliaan di bulan ini dengan persiapan-persiapan kita bersiap dari sekarang. Inilah sikap seorang muslim yang sebenarnya. Di antara do doanya salah seorang tabi'in yang terkenal, Yahya Ibnu Abi Kehir. Beliau mengatakan, "Kana min du'aihim," ya. Termasuk doanya para ulama salaf tentang Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa Wasallim li Ramadan wa tasallamahu minni wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk mencapai bulan Ramadan. Dan ya Allah, selamatkanlah Ramadan untuk bisa bertemu denganku dan terimalah amal-amal kebaikanku di bulan Ramadan. Ini gambaran tentang orang-orang yang rindu akan kebaikan orang-orang yang rindu akan kebaikan dan alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih apa ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki iman dan merindukan kedatangan bulan tersebut. Bulan Ramadan yang setiap orang yang memiliki kebaikan dalam dirinya insya Allah akan terpanggil untuk menunaikan ibadah dan kebaikan di bulan tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan Ramadan, beliau mengatakan, wa fi kulli lailatin yunadi munadin ya bagi al khairi akbil, wa ya al syarri akfir. dan pada setiap malam di bulan Ramadan akan ada penyeru yaitu malaikat yang berseru ya bagi al khair wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan akbil, hadapkanlah dirimu Adakanlah dirimu. Wa ya bagi syarri akfir. Dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, maka kurangilah keburukanmu. Maka insya Allah minimal meskipun kita bukan orang-orang yang sempurna iman kita, tetapi insya Allah mudah-mudahan kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan kebaikan, yang mengharapkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan yang kita nanti-nantikan musim kebaikan yang paling utama yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita gunakan sebaik-baiknya bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita sambut dia sebagai tamu yang agung dengan persiapan diri tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lafaiful Ma'arif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi kabar gembira kepada sahab para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadan. Dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, kataballahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim." telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah wajibkan baginya eh, pada bulan tersebut bagi kalian untuk berpuasa. Pada bulan tersebut akan ditutup, akan dibuka pintu-pintu sorga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Pada bulan itu akan dibelenggu para setan. Dan pada bulan itu terdapat malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu, daripada seribu bulan Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan, maka berarti dia adalah adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalangi dari dari semua kebaikan. Maka ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaannya dan wajar kalau disambut dengan dengan meriah. Disambut dengan meriah. Sebagian ulama ada yang mengambil istimbat dari hadis ini tentang bolehnya mengucapkan tahniah apa tahniah artinya? Selamat ya, mengucapkan selamat atas kedatangan Ramadan. Atas kedatangan kedatangan Ramadan. Tapi ini istimbat, istimbat dari hadis ini. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira seolah-olah memberikan selamat kepada para sahabatnya. Makanya kalau perbuatan ini tidak termasuk diingkari ya. Sebagaimana antum ketahui tentang tahniah waktu Idul Fitri disebutkan dari beberapa riwayatnya sahabat yang mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima dariku dan dari kalian dan ini disebutkan dalam asar-asar atau riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Rajab menjelaskan segi bagaimana gembiranya seseorang Muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dalam kitabnya Lafaiful Ma'arif beliau mengatakan, Taifala yubashirul mu'minu bi Abu abwabil jinan Wa kaifa la yubashiru al-mudnibu bi abwaabin niran? Kaifa la yubashiru al-akilu Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira ketika dibukanya pintu-pintu sorga? Bagaimana mungkin orang yang banyak berbuat dosa tidak bergembira ketika ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin Orang yang berakal tidak bergembira ketika pada waktu itu syaitan di, dibelenggu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk meraih ke, ke, apa ini kemuliaan di bulan ini. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang merasa dirinya banyak berbuat maksiat, maka ini adalah kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli walillahi utaqa minan nar. Dan pada setiap malam atau setiap hari bulan Ramadan, Allah memiliki orang-orang yang menjadi utaqa. Orang-orang yang dituliskannya sebagai orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Itu setiap hari pada bulan Ramadan. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Siapa yang tidak mengharapkan keutamaan yang besar ini? Semua kita mengharapkannya dan semua kita semua kita menginginkannya. Oleh karena itu sekali lagi Bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sangat wajar untuk kita persiapkan dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ikhlas. Ya, artinya tentu saja bukan dengan persiapan yang orang-orang awam ya. Persiapan orang-orang awam dengan banyak memenuhi super supermarket ya. Di eh, pasar-pasar uh, untuk berbelanja berbagai macam makanan dan minuman yang lezat untuk persiapan sahur dan untuk persiapan dalam tanda kutip balas dendam waktu berbuka puasa. Balas dendam waktu berbuka puasa. Maka ini jelas adalah e, perbuatan orang-orang jahil yang tidak dibenarkan dalam agama. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri dengan al-ilmu qablal qauli wal amal ya. Berilmu, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala memahami ibadah-ibadah yang disyariatkan pada, pada bulan Ramadan sebelum berkata dan berbuat. <clears throat> Berusaha memahami dengan baik bagaimana agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini bernilai agung dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan khusus tentang bulan Ramadan dalam ucapan beliau dalam hadis yang terkenal Robba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan lapar dan dahaga. Kata sebagian ulama salaf, ahwanu siyam. Ahwanu siyam as-sawmu minal akli wa syarab. Puasa yang paling mudah adalah menahan Menahan lapar dan menahan haus, ini gampang, semua orang bisa melakukannya. Apalagi dalam kondisi banyak orang dia malu untuk melakukan pelanggaran tersebut. Maka dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang melaksanakan puasa itu mendapatkan mendapatkan keutamaan. Dan ini pula menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan yang didapatkan oleh manusia dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakannya bertingkat-tingkat. Karena tentang ibadah puasa ini adalah mirip seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad lainnya sehubungan dengan masalah sholat. Sehubungan dengan masalah sholat, yaitu ucapan beliau, Innal abda salatan fama yuktabu lahu minha illa usyuruha au tusu'uha au umunuha au subuha ila au risuha. Sungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan melaksanakan sholat tetapi tidaklah dituliskan atau diberikan untuknya dari keutamaan sholat tersebut kecuali ada yang cuma mendapatkan sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, seterusnya sampai cuma setengahnya saja. Ini semua menggambarkan setiap ibadah yang Allah syariatkan, ibadah apa saja, itu keutamaan yang Allah janjikan padanya tidak mesti diraih secara sempurna oleh setiap manusia. Kenapa demikian? Karena persiapan mereka dalam melaksanakan ibadah tersebut berbeda-beda. Dalam hal ini persiapan ikhlas dan istibah yang merupakan dua landasan diterimanya amal keikhlasan yang berhubungan dengan niat, amalan hati. Yang kedua istiba kesesuaian ibadah yang dilakukannya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas manusia berbeda-beda, berbeda-beda dalam hal ikhlas dan dalam hal istibahnya, Karena pengetahuan mereka berbeda-beda, pendidik apa ini upaya mereka untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tauhid untuk menyempurnakan keikhlasannya berbeda-beda juga pengetahuan mereka tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan juga beda-beda. Maka inilah yang menjadikan bertingkat-tingkatnya amal manusia, bertingkat-tingkatnya keutamaan yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapan yang kita lakukan untuk mengambil apa ini kemuliaan, keutamaan yang maksimal di bulan yang agung ini adalah mempelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa. Semakin banyak kita mengikhlaskan diri dan memahami petunjuk beliau, maka semakin besar pula keutamaan yang akan kita terima. Karena kita semua sepakat mengatakan bahwa puasa yang terbaik, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna dan lengkap keutamaannya adalah puasa yang dilaksanakan oleh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini, beliau sallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga hadis yang sahih, "Man lam yajak zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan, yang tidak mau meninggalkan ucapan kedustaan, ucapan-ucapan dusta dan amal-amal yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan perbuatannya meninggalkan meninggalkan makan dan minuman. Imam Ibnu Rajab berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini dengan kaidah. Sewaktu beliau menggambarkan bahwa puasa itu hakikatnya adalah meninggalkan amalan-amalan yang asalnya mubah di luar bulan Ramadan, kemudian diharamkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya sangat tinggi diharamkan di bulan Ramadan. Sementara ada amal-amalan yang lain yang diharamkan di setiap waktu. Perbuatan-perbuatan buruk, dusta, ghibah dan seterusnya. Maka beliau menggambarkan tentang kaidah yang berhubungan dengan kesempurnaan puasa ini dalam ucapan beliau. Beliau mengatakan wasirru hadza fa inna tarkal mubahati Fa inna taqarruba ila Allah bi tarkil mubahati la yakmulu illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramati. Beliau mengatakan hikmah atau rahasia dari semua ini adalah Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang asalnya mubah di luar bulan Ramadan, asalnya dibolehkan kayak makan, minum dan seterusnya. Ini tidak akan sempurna, tidak akan sempurna pahalanya kecuali setelah seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Faman taqarraba ila Allah bitarkil mubahat faman iltaqaba al muharramat thumma taqarraba ilaihi Thumma taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat kana bi masabati man tarokal man tarokal fara'id wa ata bil masnunat wa, wa ata bil masnunat kata beliau maka barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di bulan Ramadan kemudian setelah itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah ya ini berpuasa sekedar meninggalkan makan dan minuman, ini kedudukannya seperti orang yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib, kemudian dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah. Begitu keadaannya. Kira-kira apa diterima atau sempurna orang yang melaksanakan perkara-perkara yang anjuran, yang bersifat sunnah, sementara dia meninggalkan kewajibannya. Maka jawabannya jelas tidak tidak sempurna. Maka inilah keadaannya. Oleh karena itu, bulan puasa yang kita ketahui bersama merupakan ajang yang paling utama untuk mencapai takwa. Yang saya sudah terangkan dalam beberapa pengajian berkali-kali bahwa takwa itu hakikatnya adalah tazkiyatun nufus, kesucian jiwa. Kita tahu ini adalah hikmah yang utama dari bulan Ramadan. Ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan bagimu berpuasa. Sebagai, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu. Tujuannya agar kalian mencapai mencapai takwa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir beliau bahwa takwa itu merupakan hikmah utama dari disyariatkannya puasa. Oleh karena itu ingat ya, tidak mesti ibadah itu hikmahnya hikmahnya kembali kepada kepentingan manusia. Ini yang membuat orang selalu salah dalam menilai ibadah. Bahkan ini yang banyak menjadikan orang tidak ikhlas dalam beribadah. Kebanyakan manusia karena mengetahui Allah itu mensyariatkan syariat dengan hikmah, mereka berusaha mencari-cari hikmah yang tujuannya kembali kepada kepentingan dirinya. Berpuasa supaya sehat, untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan dunia. Padahal kata para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya menjelaskan hikmah yang paling utama dari ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai takwa kepadanya dan ini adalah seagung-agungnya hikmah. Sebesar-besarnya hikmah dan dibandingkan dengan hikmah-hikmah yang lainnya. Jadi hikmah yang utama daripada puasa adalah takwa yang takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal dalam Al-Qur'an dalam juz 30, alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ketakwaannya dan fujur keburukannya maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan itu dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan keburukan tersebut. Ini dalil menunjukkan kesucian jiwa adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dipertegas dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim sewaktu beliau berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang melindunginya dan menjaganya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah <clears throat> hakikatnya kesucian jiwa. Nah sekarang, bagaimana buktinya bahwa puasa itu hikmah utamanya adalah takwa yang intinya adalah pensucian jiwa. Antum tahu semua, termasuk yang mengotori atau bahkan sebab utama yang mengotori hati manusia, menjadikan berpenyakitnya jiwa-jiwa mereka, adalah melakukan perkara-perkara mubah yang secara berlebihan yang diistilahkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya itu pertama fudulu toam ya, kelebihan dalam hal makan. Kemudian fudulun niyam, kelebihan dalam hal tidur. Kemudian fudulun fudulul kalam, terlalu berlebihan dalam berbicara. Dan fudulu mukhalatatil anam, berlebihan dalam bergaul dengan manusia yang tidak ada manfaatnya. Maka termasuk makan dan minum syahwat manusia yang asalnya mubah ini kalau berlebihan bisa menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini diperkecil atau dijadikan i'tidal, dijadikan seimbang. Apalagi kalau antum baca bagaimana hikmah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hikmahnya i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu sangat agung sekali dalam upaya untuk menyeimbangkan dan membersihkan hati serta jiwa manusia. Yang ini dibutuhkan untuk agar mereka itu selalu bisa uh, dalam tetap stabil, stabil dalam menempuh jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sudah pernah terangkan berkali-kali bahwasanya nafsu manusia itu merupakan penghalang utama untuk mencapai ketakwaan. Oleh karena itu perlu di, diarahkan kepada kebaikan. Ajma al-arifuna, ajma as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turufihim wa tabayuni sulukihim ala nafs ala anna an-nafs hiya al-qati'atu bainal abdi wa bainal wusul ila rabb kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bersepakat orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah bahwasanya nafsu manusia adalah penghalang utama yang menghalangi manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nafsu tidak dibiasakan, dididik dengan cara-cara yang sesuai syar'i, maka selama-lamanya sulit untuk diarahkan pada kebaikan. Oleh karena itulah puasa. Puasa yang menggandeng manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna syaitana yajri min bani Adam majrajam. Sesungguhnya syaitan itu beredar atau mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ini sebagian dari para ulama mengartikan bahwa ini adalah maknanya hakiki. Maka mereka menerangkan <clears throat> Di antara cara yang terbaik untuk mempersempit jalan-jalan syaitan dalam diri manusia adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu sebagai wijah, sebagai benteng, sebagai sesuatu yang memotong syahwat manusia. Karena dengan puasa itu akan mempersempit jalannya syaitan dalam upayanya beredar dalam tubuh manusia, dalam uh, usahanya untuk memalingkan manusia atau menggoda manusia agar mereka berpaling berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan menarik yang dibawakan oleh uh, Imam atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan tentang segi-segi fungsi puasa untuk membantu manusia mencapai takwa. Saya menganggap keterangan ini sangat menarik sekali sempat juga anak dalam makalah yang berhubungan dengan persiapan Ramadan. Uh, beliau menjelaskan sewaktu menjelaskan ayat yang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam kitab uh, Tafsir Karim Rahman ya, tafsir yang kita bahas di masjid ini setiap malam Selasa. ya. Uh, di antaranya beliau mengatakan famimma alaihi minat taqwa termasuk kandungan takwa yang dimiliki oleh bulan Ramadan adalah anna shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu fa hadza min taqwa yang pertama kandungan takwa pada puasa bahwasanya orang yang berpuasa dia akan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah berupa makan, minum, hubungan suami istri dan yang semisalnya yang disenangi oleh nafsunya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dan ini termasuk bagian dari takwa. Wa minha juga Sisi lain, kata beliau, anna sa'ima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Orang yang berpuasa, maka dia selalu membiasakan dirinya untuk senantiasa merasakan pengawasan Allah. Karena yang mengetahui bahwa dia sungguh-sungguh berpuasa adalah cuma dia sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia senantiasa membiasakan dirinya untuk selalu merasakan muraqabah. Muraqabah ini tingkatan yang tinggi dalam Islam ya. Bahkan termasuk puncaknya Islam. Tingkatan ihsan ya. Yang waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mal ihsan apa itu ihsan? Antak budallah ka'annaka ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi orang yang berpuasa dia membiasakan dirinya melatih dirinya untuk selalu merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Maka dengan itu dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya padahal dia mampu melakukannya karena dia mengetahui menyadari akan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ini juga termasuk dari ketakwaan. Wa juga diantaranya kata beliau, anna sha'ima atau yudayiku majari syaitani فإنه يجري من بني آدم أجر الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي sesungguhnya orang yang berpuasa berarti dia akan mempersempit jalan-jalan syaitan dalam dirinya karena syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah di tempat-tempat mengalirnya darah maka dengan dengan berpuasa akan lemahlah kekuatan syaitan sehingga akan sedikit terjadi perbuat, perbuatan maksiat pada pada diri orang tersebut dan ini termasuk termasuk takwa. Walina juga sisi lain kata beliau, anna sha'ima fil ghalibi takthuru ta'atuhu wa ta'atu min khisalit taqwa. Orang yang berpuasa secara umum dominannya akan banyak melakukan amalan-amalan taat amalan-amalan taat. Ini termasuk di antara berkahnya bulan Ramadan. Semangat untuk melaksanakan ketaatan itu tinggi dan amal-amal amal-amal ketaatan termasuk bagian dari bagian dari takwa. Wa minha juga sisi lain kata beliau, annal ghaniya idza dhaqa alamal ju'i lahu dzalika muwasatal fuqara'il mu'damina Wahada min khifali taqwa. Di antara hikmahnya juga atau di antara sisi kandungan takwa padanya, sesungguhnya orang yang kaya, orang yang mampu, dengan berpuasa dia akan merasakan kelaparan, merasakan lapar, merasakan sakitnya lapar. Yang ini menimbulkan dalam dirinya perasaan apa? Perasaan iba dan simpati kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Yang ini merupakan bagian dari ketakwaan karena dengan ini akan menimbulkan semangatnya untuk selalu menolong orang-orang yang tidak mampu. Inilah sisi-sisi yang diterangkan diantaranya oleh Syekh Abdul Rahman Asadi ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan tadi. Yang jelas, puasa memiliki banyak hikmah. Puasa memiliki banyak kandungan ini semua hikmah-hikmah yang agung termasuk keutamaan-keutamaan besar yang sekali lagi hanya akan dicapai secara sempurna atau diraih secara sempurna oleh manusia tergantung dari sejauh mana dia menjaga kualitas kualitas ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Tentu saja orang yang tidak punya persiapan dalam ikhlas dan dalam masalah memahami petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut? Sulit baginya. Oleh karena itu, bulan puasa merupakan ajang untuk melatih diri. Salah satu di antara sifat utama yang terdapat atau yang bisa kita raih dalam bulan Ramadan ini adalah sifat sabar. Antum tahu, bulan Ramadan itu pertama disifati dalam sebagian hadis yang sahih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayamu sabar, hari-hari kesabaran. Artinya hari-hari yang pada waktu itu kesabaran dalam semua bentuknya terwujud pada diri orang yang berpuasa. Ayamu sabar. Tapi antum bisa bayangkan di antara amal-amal perbuatan manusia yang dijanjikan balasan yang tidak ada batasannya, adalah cuma sifat sabar dan puasa. Sifat sabar dan puasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan mereka tanpa tanpa batasan. Sementara puasa bagaimana? Dalam hadis riwayat Muslim, hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam kullu amal ibni Adam <clears throat> yudha'af al-hasanatu bi ashrati amsalihah ila sab'i sab'i mi'ati dhi'f. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajdi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi sepuluh kecuali puasa. Artinya pengecualian di sini kata para ulama, kecuali puasa yang tidak ada batasannya. Lebih daripada 700 kali lipat. Apa sebabnya? Allah berfirman, Illa siam kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena karena aku yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat kaitannya sampai-sampai Imam Ibnu Rajab menjelaskan keterkaitan antara puasa dengan sifat sabar. Ya, antum tahu sifat sabar itu merupakan kepalanya iman. Ibnu Qayyim memperumpamakan sabar pada iman itu seperti kepala pada tubuh manusia. Tidak kuti ar-ra'su fala alil jasad, kata beliau. Kalau kepala dipotong maka jelas otomatis tubuhnya mati. Demikian pula kalau sabar itu hilang dari keimanan berarti imannya akan pudar. Maka ini penting sekali. Nah, Ibrahim menjelaskan bagaimana segi keterkaitan antara puasa dengan sifat sabar atau perhatikan sabar dengan tiga jenisnya itu semua terkumpul pada diri orang yang berpuasa. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu ketika dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Dia bersabar, butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangannya, juga dalam puasa bahkan lebih dituntut lagi karena itu mempengaruhi kebaikan dalam dalam puasa. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang hadis yang kita bahas tadi. Yang terakhir bersabar ketika mendapati musibah-musibah. Maka itu pun juga dirasakan dalam berpuasa ketika dia menahan rasa lapar, rasa haus, lemah badannya atau bahkan sakit yang dirasakannya. Maka terkumpul secara sempurna yang ini menunjukkan bahwasanya puasa ini merupakan ajang yang besar, kesempatan besar untuk melatih sifat sabar yang merupakan uh, sebab yang menjadikan kuatnya keimanan seseorang. Maka sifat sabar dan sifat-sifat keutamaan dan mulia lainnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan puasa yang penuh dengan kemuliaan ini sebagai ajang untuk melatih diri agar bisa mendapatkan sifat-sifat keutamaan tersebut. Maka ini diantara segi-segi yang menunjukkan keharusan kita untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi, sekali lagi, semua orang akan berbicara tentang persiapan Ramadan. Tetapi tentu saja orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi taufik untuk mempelajari tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja mereka adalah orang-orang yang paling beruntung mendapatkan keutamaan yang terbesar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena ilmu itu menjadikan amal yang sedikit besar nilainya. Al ilmu qillatul amali wa kasratul ajri. Itu diantara judul yang dibuat oleh Ibnu Qayyim tentang keutamaan ilmu dalam kitab yang sah dari Sa'ada. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit besar besar nilainya karena dengan ilmu yang diperbaiki adalah kualitas daripada amalan. Jadi sekali lagi semua orang persiapan, semua orang membicarakan Ramadan saat-saat ini. Tetapi orang-orang yang berilmu, yang paham kebenaran, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena mereka paham tentang tauhid, memahami makna tauhid yang butuh mereka murojaah kembali. Mereka dekat dengan sunnah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka usahakan untuk dipelajari sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan keutamaan keutamaan yang sebenar-benarnya. Maka sekali lagi oleh ya khotufillah, ikhwan wa khotufuddin rahimahumullah. Inilah kesempatan kita untuk meniru kebaikan dari para ulama salaf. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ya antum tahu semua hadis yang sahih ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya Jibril, "Rajima ankum celakalah seseorang yang melakukan tiga hal diantaranya man adrokahu man adrokathu Ramadan fansarafa minha hawalam lam lahu orang yang telah bertemu bulan Ramadan kemudian bulan Ramadan berakhir dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya orang seperti ini celaka dalam doanya malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam doanya pemimpin malaikat yang diaminkan oleh pimpinannya para nabi alaihi wasallam ini orang-orang yang merugi orang-orang yang merugi maka sekali lagi tentu orang-orang yang diberi taufik untuk bisa mempelajari keikhlasan dengan benar, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuk beliau dalam puasa, mereka lah yang paling berpeluang untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini. Maka mulai sekarang kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita untuk berusaha memperbaiki diri agar puasa kita yang kita lakukan pada bulan ini minimal lebih baik daripada yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. <clears throat> Dan apapun yang kita lakukan insya Allah tidak terhalangi. <clears throat> Meskipun kalau kita punya pekerjaan berat ya sebaiknya di, dikurangi. Ini termasuk anjuran dari para ulama. Makanya di Saudi itu kalau bulan puasa, pekerjaan-pekerjaan itu semua di, dikurangi waktunya. Dikurangi waktunya. Termasuk sekolah dan pekerjaan kantor dikurangi waktunya. Agar seseorang bisa maksimal mengkonsentrasikan diri melaksanakan ibadah yang agung ini dengan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sekali lagi, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa mencapai keutamaan yang besar ini. Maka ini sebagai mukaddimah ya dari daurah yang kita lakukan insya Allah pada mulai dari besok sore kita akan membaca kitab uh, eh, Sifatul Shaumun Nabi ya. Tata cara berpuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah diterjemahkan ya. Uh, eh, <clears throat> insya Allah demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari kajian yang kita adakan pada sore hari ini. Uh, kita akhiri dengan uh, <clears throat> pengumuman atau penyampaian. Di antaranya mudah-mudahan nanti selama bulan Ramadan ya, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Anda berencana untuk setiap habis sholat subuh ya, membaca kitab Majalis Syahr Ramadan, tulisan Syekh Muhammad bin Shalih al Jadi majelis di bulan Ramadan setiap hari satu majelis dan ringkas ya kitab tersebut. Setiap hari tersebut dari hari pertama Ramadan di Masjid As-Sunnah. As-Sunnah. Semoga Allah mudahkannya. Adapun nanti di malam harinya kalau memang pengajian yang rutin diliburkan, maka kita usahakan untuk manfaatkan uh, antara maghrib dan isya kalau ada waktu nantinya untuk kita manfaatkan dengan uh, membaca kitab yang berhubungan dengan adab-adab atau hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan Ramadan insyaallah. Uh, demikian yang ingin saya sampaikan dan apa yang segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Hadis yang mengatakan Iya, ini Kenapa Iya. Karena orang mau pergi Padahal di dalam hal ini dikatakan, kenapa banyak orang berbuat dosa di dalam Iya. Dan ini terbukti. Di mana ini? Apakah sakitan rumah matanya atau salah dia tidak Nah, sahih keduanya, sahih sanad dan matanya. Buktinya bagaimanapun bulan Ramadan lebih sedikit perbuatan maksiat dan perlu kita ingat bahwa manusia itu faktor yang menggoda mereka, yang menjemuskan mereka bukan cuma syaitan, tapi ada hawa nafsunya. Nafsu manusia tidak dibelenggu pada waktu itu. Jadi nafsu yang sudah yang disifatkan dalam Al-Qur'an inna la amaratun bisu, nafsu selalu mengajak kepada keburukan tetap ada pada diri manusia. Jadi nafsu yang telah dididik oleh syaitan selama bulan bulan Ramadan, ya ketika digenung ke syaitan yang terjadi adalah nafsu tersebut terus terus ada yang bukti dari terbelenggunya syaitan adalah berkurangnya kemaksiatan pada bulan tersebut dan semangat kebaikan yang dilakukan oleh manusia tetap tetap lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya itu merupakan merupakan bukti dan itulah maknanya. Nah. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau ada hadis rusak maknanya itu dari sahih. Ya. Ya, hadis rusak maknanya itu diketahui bukan dengan ukurannya akal manusia. Hadis diketahui rusak maknanya itu adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang seperti misalnya dia menyelisihi usul-usul agama Islam, landasan agama Islam yang diketahui secara darurat Kemudian nanti berdasarkan penilaian para ulama yang paham bahasa Arab yaitu memiliki rakakah fil lafaz yakni ganjil dalam masalah lafaznya tidak sesuai dengan bahasa yang fasih dan keterangan-keterangan yang lainnya. Jadi yang menghukuminya adalah ulama yang paham tentang masalah hadis Nabi SAW Adapun hadis-hadis yang kita ketahui maknanya bisa kita kompromikan dan bisa ditunjukkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain. Sanatnya sahih kita kita percaya itu bahwa itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita tahu agama ini dijaga. Dan penjagaan agama ini adalah dengan menjaga orang-orang yang membawanya. Yaitu para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, kita percaya dan kita yakin karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, saya itu pada Kalau dicampur, itu tapi kurang, jelas. Kalau ibadah salat dicampur dengan kita, itu tidak membatalkan Yang saya ada juga ulama yang mengatakan bahwa syarat diterima ibadah adalah pertama ikhlas, kedua berdasarkan sunnah Rasul. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa itu ibadah salat kalau dicampur dengan kita, itu kepada tidak patah. Bagaimana? Ya. ya. E, kan nanti ada perbuatan beda yang dia itu menyangkut asalnya. Contohnya, orang yang melaksanakan sholat dengan landasan bid'ah. Dia melaksanakan sholat misalnya dalam rangka menyambut Ramadan, dia melaksanakan sholat dua rakaat. Ini sholat yang tidak diterima dari asal karena landasannya sudah merupakan bid'ah. Maka secara asal sudah tertolak dia. Karena sholat ini dari awal sampai akhir bid'ah semua. Tapi ada sholat yang disyariatkan. Dia melaksanakan sholat sunnah duha misalnya. Pada waktu duha. Maka dia melaksanakan tapi ada cara-cara bid'ah yang tercampur padanya tapi tidak merupakan asal. Maka ini jelas sholatnya sah dalam artian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi pahalanya berkurang tergantung dari besar kecilnya bid'ah tersebut. Bahkan ada orang yang melaksanakan sholat sekedar tertunai kewajibannya tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa karena banyaknya kerusakan-kerusakan yang diperbuat padanya. Ini ada pertanyaan, apabila seorang wanita yang hamil atau menyusui tidak berpuasa penuh pada bulan Ramadan, mana yang lebih afdol mengkobok puasanya atau cukup membayar fidyah? Iya, e, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama <coughs> dengan perselisihan yang cukup panjang ya. Prosesnya yang cukup panjang. E, di antara mereka ada yang membedakan. Wanita yang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa itu karena apa? Khawatir akan dirinya, kesehatan dirinya, atau anak yang dikandungnya, atau disusuinya. Mereka membedakan. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka pendapat ini mengatakan dia seperti orang yang sakit. Cukup mengkodok saja mengganti di hari lain tanpa perlu membayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, maka dia mengkodok dan membayar fidyah sekaligus dua-duanya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Husaymin dalam salah satu keterangan beliau di Syarhul Mumti atau di Majalis Syahir Ramadan. Di keterangan yang lain beliau mengatakan bahwasanya eh, kedua-duanya eh, cukup dengan di dikodok saja begitu. Dua keadaannya. Tapi pendapat ini terbantah dengan beberapa asar yang sahih dari beberapa sahabat seperti Ibnu Omar, Ibnu Abbas, yang mereka mengatakan cukup dengan fidyah saja. Cukup dengan fidyah saja. Ini Syauzaimi membawakan juga asar tersebut, cuma beliau mengatakan secara asal setiap orang yang meninggalkan puasa dan bisa membayarnya itu wajib untuk membayarnya karena ayat itu Fa'idjatun min min ayamin min ayamin ukhra maka mereka diganti dengan puasa dengan puasa pada hari yang lain Beliau mengatakan bahwasanya asar tadi harus digabungkan dengan ayat ini. Akhirnya beliau berpendapat bahwa penggabungan itu adalah berlaku bagi yang eh, bagi yang melakukan tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Secara pribadi, ana Allah alam bisawab. Ana lebih cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan fidyah saja karena itulah zahir dari keterangan beberapa para sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Hasan dan Syekh dan Syekh Salim Hilali dan para ulama yang lainnya. Oleh ya. Bolehkah kita meniatkan dua puasa dalam satu hari, misalnya puasa sunnah Senin atau Kamis, dengan puasa Syawal dengan berharap supaya dua pahala darinya? Ini juga eh, dijelaskan oleh para ulama, jika puasa tersebut tidak bertentangan Artinya satu wajib, satu sunnah, maka boleh diniatkan sekaligus. Ya, seperti puasa syawal dengan puasa Senin Kamis bagi yang terbiasa ya, bagi yang terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis. Karena itu kebiasaannya yang tidak mungkin dia tinggalkan karena rutin, maka dia bisa menggabungnya. Menggabungnya dengan dua puasa tersebut. Yang tidak boleh adalah kalau puasa wajib dengan puasa sunnah, maka itu tidak tidak diperbolehkan. Demikian pula puasa-puasa yang sama-sama wajibnya tapi beda jenisnya, kayak puasa Ramadan dengan puasa misalnya nazar. Jelas ini beda jenisnya maka tidak boleh digabung. Ya. Kalau membayar puasa Ramadan dan puasa nazar ya tidak boleh digabung. Ya. Ya, maksud ucapan tadi wasallim li Ramadan artinya <clears throat> eh, saya tadi mengartikannya selamatkanlah Ramadan agar bertemu denganku maksudnya bukan selamat supaya selamat dari celaka. Tidak maksudnya agar memudahkan Ramadan itu saya mencapainya begitu. Kata-kata bertemu dengan kita saya terjemahkan dengan bebas ya. Ya, sudah. Ada yang lain silakan. Selatan gimana? sunnah sunnah jam berapa sampai jadikan tengah malam aja kalau mau jam 12 jam 1 Hah?